Setelah kita bahas pada pembahasan ayat ini kelengkapan penjelasan masalah ibadah bahwasanya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua persyaratan. Yang pertama ikhlas memurnikan ibadah tadi untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua ialah mutaba'ah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah kita bahas pula tentang masalah kesyirikan, ada syirkun akbar, syirik yang besar, ada pula syirkun asgar. Syirik yang kecil. Dan telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sedikit perbedaan antara syirkun akbar, syirik besar. Dengan syirik yang kecil. sebelum kita masuk pada pembahasan ayat yang setelahnya Al-An'am ayat 151. Ada baiknya kita lanjutkan pembahasan surat An-Nisa ini. Sebab surat An-Nisa ini ayat yang ke-36 dijuluki oleh para ulama dengan julukan ayatul hukukil asyarah. Ayat hukukil asyarah. Ini ayat yang menyebutkan sepuluh hak. sepuluh hak. Sehingga ayat ini sangat penting untuk diuraikan. Supaya kita bisa mengetahui apa saja sepuluh hak itu. Dan kita bisa menunaikan hak-hak tadi kepada orang-orangnya. Kalau yang membawa mushaf, dibuka mushafnya. Surat An-Nisa ayat yang ke-36. الله سبحانه وتعالى بالفرمان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Dalam ayat yang mulia ini <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sepuluh hak atau sepuluh golongan yang mereka memiliki hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama ialah dari kalimat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian semuanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah. Haknya Allah. Di mana disebutkan dalam ayat ini hak Allah ialah diibadai dan tidak disekutukan. Diibadai dan tidak disekutukan. Ini yang pertama. Dan telah lewat pembahasan poin yang pertama ini pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini dikuatkan oleh hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu yang nanti akan dibahas tersendiri insyaallah taala pada matan kitab tauhid. Hadis Mu'ad bin Jabal tentang hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan yang kedua ialah Allah mengatakan di sini wabil walidaini ihsana dan hendaklah kalian berbuat baik berbakti kepada kedua orang tua ini golongan yang kedua yaitu kedua orang tua mencakup bapak dan ibu. Hak mereka ialah, hak mereka ialah birrul walidain. Sang anak berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sang anak berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini juga telah disinggung sedikit pada pembahasan ayat yang sebelumnya pada matan kitab tauhid wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana sudah kita bahas sedikit pada pembahasan yang sebelumnya hak kedua orang tua ialah para anak-anaknya harus birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua dengan semua bentuk perbuatan yang baik. Baik yang berupa perbuatan-perbuatan ataupun yang berupa ucapan-ucapan. Ini namanya birrul walidain. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak orang tua pada tingkatan yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menyebutkan yang pertama hak Allah, kemudian yang kedua hak orang tua. Menunjukkan bahwasanya hak kedua orang tua itu teramat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban masing-masing anak kewajiban masing-masing anak. Berbakti sama kedua orang tuanya itu kewajiban yang sangat besar dalam Islam. Bukan perkara yang main-main. Bukan perkara yang remeh. Maka jangan heran kalau kemudian dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengecam dan mengancam Siapa saja yang durhaka sama kedua orang tuanya. Uququl walidain namanya. Durhaka sama orang tuanya. Nah, ini menunjukkan pentingnya birul walidain, berbakti sama orang tua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ialah wabidil kurba. Golongan ketiga ialah sanak kerabat. Hak mereka ialah <clears throat> kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat baik kepada sanak kerabat tadi. Kerabat ini mencakup mencakup mbah bah kita baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu sampai ke atas mencakup pula saudara-saudara kita, baik yang sekandung, atau yang seayah, atau yang seibu. Itu mencakup zawil kurba, orang-orang rapat kita. Mencakup pula al-a'mam wal-akhwal, paman-paman, Baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Baik itu yang diistilahkan dengan Pak D atau dengan Pak Le, sama saja. Bude atau Bule. yakni yang yang apa namanya e, kakaknya bapak kita atau kakaknya ibu kita atau adik bapak kita atau adik ibu kita. Ini paman pokoknya. Ini tercakup dalam pengertian zawil kurba sana kerabat. Masuk pula dalam bab ini ialah abna'uhum. Tadi paman sama bibi ya. Sekarang ini ialah putra-putri mereka. Yang diistilahkan dengan sepupu atau misan, saudara misan. Baik dari pihak ayah kita atau dari pihak ibu kita. Naam, ini semuanya masuk dalam kategori zawil kurba. Sanak kerabat. Maka kewajiban kita ialah harus berbuat ihsan. Berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka semua dalam bentuk perkara-perkara kebaikan yang sesuai dengan syar'i. Dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Di antaranya yang sangat dianjurkan dalam Islam ialah silatul arham. Silatul arham menyambung hubungan silaturahmi kepada mereka. Nah, Di antara di antara juga ialah as-sadaqat ilaihim memberikan sedekah atau infak atau hadiah kepada kerabat-kerabat yang tidak mampu. Ini yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kasus di kalangan para sahabatnya. Seperti kasusnya Abu Talha radhiyallahu Ketika hendak menginfakkan harta yang paling dia cintai. Suatu kebun kurma yang rindang yang indah di dekatnya Masjid Nabawi diinfakkan oleh Abu Talha radhiyallahu anhu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk membagi membagikannya di kapling kapling dibagikan kepada abna a'mamih saudara-saudara misalnya yang nggak mampu demikian pula kasus Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika membebaskan seorang budak. Ketika itu Rasulullah SAW menyatakan, Wahai Ummu Salamah, kalau seandainya kamu berikan budak tadi kepada keluarga kamu, kerabatnya kamu, itu lebih baik Dua riwayat ini disebutkan dalam sahih. Hadisnya Ummu Salamah dalam sahih Muslim dan yang lainnya. Hadisnya Abu Talha disebutkan mutafakun alaih Bukhari Muslim. Menggambarkan kepada kita bahwasannya kerabat itu memiliki hak yang besar. Memiliki hak yang agung sehingga lebih didahulukan daripada orang lain. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang sodakoh kepada kerabat-kerabat, family-family. Beliau mengatakan sodakotun wasilah. Sodakotun wasilah. Itu ialah amalan sodakoh sekaligus amalan silaturahmi menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka. Nah, dan yang menunjukkan pentingnya masalah kerabat ini ialah yang disebutkan oleh para ulama fuqaha al-fiqih tentang masalah nafkah tentang masalah memberikan nafkah Disebutkan dalam buku-buku mereka bahwasanya al-aqriba, zawil qurba, kerabat-kerabat, famili-famili itu dimasukkan dalam jajaran-jajaran awal. Seseorang yang lebih harus dikasih nafkah bagi mereka yang nggak mampu. Sehingga nafkah itu wajiban nafkah itu yang pertama untuk diri sendiri. ada lebihnya untuk anak istri. Ada lebihnya untuk orang tua. Ada lebihnya untuk kerabat. Al-Aqriba. Kerabat yang terdekat terus demikian. Urut berurut. Yang terdekat agak jauh sedikit, jauh sedikit, jauh sedikit, tuh agar Ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Itu semuanya menunjukkan bahwasannya haknya kerabat atau famili itu besar dalam Islam. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya pada tingkatan yang ketiga. Setelah haknya kedua orang tua, berwaliden. Berwaliden, kemudian yang ketiga disebutkan zawil kurba, sanak kerabat. Menunjukkan sangat mulia dan sangat besar hak mereka yang harus kita tunaikan. Golongan yang keempat. Waliyatama. Dan anak-anak yatim. Anak yatim. Dijelaskan di sini oleh Syekh bin Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Ketika menafsirkan ayat ini. Yang dimaksud dengan yatama anak yatim ialah huwallazi mata abuhu walam yablugh Anak yatim itu ialah yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan dia belum balik. Yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan dia belum balik. Ini yatim. Maka terlebih lagi apa yang diislahkan dengan yatim piatu. Bagaimana yang yang ma'ruf di kalangan orang Indonesia. Yatim piatu, yakni yang tidak memiliki orang tua. Ditinggal mati oleh bapaknya atau oleh Allah eh, eh, eh, dan, dan ibunya dua-duanya dalam keadaan dia belum balik. Haknya anak yatim ialah juga sama al-ihsanu ilal ilaihim. Kita harus berbuat baik kepada anak yatim. Naam. Haknya anak yatim itu besar. Dan yang menunjukkan besarnya ialah seringkali dalam banyak ayat selalu disebutkan yang namanya yatama. Ketika pembahasan-pembahasan membahas hak seseorang, itu mesti disebutkan yang namanya anak yatim. Seperti ayat ini. Ketika menyebutkan 10 hak, disebutkan haknya Allah, disebutkan haknya orang tua, disebutkan haknya kerabat, disebutkan haknya anak yatim. Contoh yang lain yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat yang ketujuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah faik Masalah faik, harta rampasan perang yang didapatkan tanpa bertempur. Itu namanya faik. Ketika pembahasan masalah faik, Allah mengatakan, Ma afa Allahu ala rasulihi min al qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama. Ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anak yatim di situ. Dan kalau ada harta baik rampasan perang tanpa, tanpa bertempur yang Allah berikan kepada Rasulnya maka tafai itu lillah untuk Allah untuk Rasulnya, untuk zawil kurba kerabat, dan wal yatama anak yatim. Sehingga anak yatim itu termasuk golongan orang yang mendapatkan harta faik. Harta faik. atau ramasan perang yang dicapai dengan tanpa pertempuran. Begitu pula yang disebutkan dalam surat Al-Anfal. Ayat yang ke-41. Ayat yang ke-41. Ketika membahas masalah ghanimah. Harta rampasan perang yang dicapai setelah terjadinya pertempuran kaum muslim menang. Itu namanya ghanimah. Kalau ghanimah, perampasan perang yang yang didapatkan dengan pertempuran. Kalau fai atau fai, harta fai itu rampasan perang yang didapatkan dengan tanpa adanya pertempuran. Masalah fai Allah mengatakan, "Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama ila akhir ayat Al-Anfal ayat yang ke-41 ketahuilah bahwasanya ghanimah yang kalian peroleh walaupun dia sedikit maka hak Allah khumusnya seperlimanya adalah hak Allah. Dan untuk Rasulnya, untuk kerabat, dan untuk anak yatim. Nah, dan ada lagi beberapa ayat yang lainnya. Disebutkan di situ al-yatama anak-anak yatim ketika berbicara tentang masalah hak-hak menunjukkan bahwasannya perhatian Islam kepada anak yatim itu sangat besar. Sangat besar. Sehingga terus dimasukkan dalam jajaran golongan-golongan orang yang mendapatkan hak. Nah, dan untuk menegaskan haknya anak yatim ini, Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang memakan harta anak yatim dengan tanpa hak. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam firman-Nya Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah mengancam dalam ayat ini An-Nisa ayat yang ke-10 Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim memakan harta anak yatim dengan cara keboliman. Jangan zalim, tambah hak. Maka sesungguhnya mereka itu makan, memakan dalam perut-perut mereka bara api. Sama saja dia makan api. Dan kelak nanti di hari kiamat, mereka akan dimasukkan ke dalam sa'ir, neraka jahannam, neraka sa'ir. Ini ancaman yang sangat keras kepada siapa saja yang memakan harta anak yatim dengan tanpa hak dengan kezaliman ancamannya sangat keras neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Nah, ini semuanya menggambarkan kepada kita bahwasanya anak yatim itu memiliki hak yang besar. Dan perlu diketahui bahwasanya seseorang anak itu disebut dengan yatim atau yatim piatu ialah selama dia belum balik. Kalau dia sudah balik, maka tidak lagi disebut sebagai anak yatim. Golongan yang kelima ialah wal masakin orang-orang fakir miskin. Ya, seorang yang tidak punya harta. Nah, mereka ini juga mendapatkan hak. Haknya mereka ialah al-ihsan ilaihim. Kita berbuat baik kepada fakir miskin. dalam semua bentuk kebaikan, dalam bentuk pemberian, santunan, infak, sodako dan yang semisalnya. Seperti halnya anak-anak yatim, orang-orang miskin ini juga sering dimasukkan dalam beberapa ayat yang memuat perkara-perkara hak. Tadi masalah faik, masalah faik dalam surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh juga dimasukkan orang yatim, eh, eh orang miskin, pembahasan masalah ghanimah, hak ghanimah pada surat Al-Anfal ayat yang ke satu juga dimasukkan orang-orang yatim, eh orang-orang miskin. Orang-orang fakir miskin. Begitu pula ketika pembahasan masalah zakat Ketika pembahasan masalah zakat, orang-orang fuqara wal masakin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam asnaf al-mustahqin zakat Golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 ketika membahas tentang para mustahik zakat. Allah menyebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim Sesungguhnya sedekah zakat itu diserahkan kepada fuqara wal masakin. Disebutkan paling awal dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya untuk urusan zakat urusan zakat ini yang lebih didahulukan ialah fuqara wal masakin, orang fakir miskin. Nah, ini semuanya menggambarkan kepada kita bahwasanya fuqara wal masakin itu betul-betul memiliki hak yang harus ditunaikan dan betul-betul sangat diperhatikan dalam Islam. Nah, Golongan yang keenam, wal jaridil kurba. Wal jaridil kurba artinya ialah tetangga dekat yang dekat dengan rumah kita atau yang nempel rumah kita atau yang di sekitar rumah kita. Nah, tetangga yang satu ini juga memiliki hak kita harus berbuat baik kepada mereka disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga riwayat Muslim Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini punya dua tetangga dekat rumah saya. Nah, kemudian saya ini punya sesuatu sedikit untuk hadiah buat mereka. Saya serahkan ke tetangga yang mana? Katanya Aisyah. Dijawab oleh Rasulullah SAW, ila akrabihima min kibata. Kamu berikan kepada tetangga yang paling dekat pintunya dengan kamu. Yang paling dekat pintunya dengan kamu. Itu yang disebut dengan al-jari zil qurba, tetangga yang dekat. Paling dekat dengan rumah kita. Mereka memiliki hak yang besar. Dibantu, disantuni, dikasih hadiah, dijenguk, wah kata. Apalagi kalau tetangga itu ialah masih zawil kurba. Tetangga yang masih punya hubungan kekerabatan dengan kita. Tetangga sekaligus family, Maka dia ini mendapatkan dua jatah. Dua hak. Hak sebagai family Dan yang kedua hak sebagai tetangga. Golongan yang berikutnya, yang ketujuh, wal jaril junubi. Dan tetangga yang jauh. Al jaril junub, ay eh, al jaril ba'id. Tetangga jauh dari rumah kita. Yang agak berjauhan dari rumah kita. M mereka juga mendapatkan hak. Kita harus berbuat baik pula kepada mereka itu kalau kita mampu untuk menjangkau ke arah mereka. Kalau tidak mampu, maka yang lebih didahulukan ialah al di lekurba tetangga yang dekat dengan rumah kita. Nah, dua-duanya ini, tetangga ini, baik tetangga dekat atau tetangga jauh, itu masuk dalam lingkupan al-jar, jiron, tetangga. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya memerintahkan dan mengingatkan kaum muslimin akan tangganya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره Artinya ialah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya. Langsung itu anjuran perintah dari Rasulullah SAW dan bahkan dijadikan sebagai tanda ciri keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir iman apa namanya berbuat baik kepada tangga. Masya Allah. Golongan yang ke ke-8 ialah wasahibi bil jambi. Teman yang ada di samping kita. Ini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan as-sahibi bil jambi ialah az-zaujah, istri. Karena istri ini yang ada di samping kita, yang menemani kita, yang menemani suaminya. Maka istri ini memiliki hak. Bahkan hak istri besar. Kaitannya dengan hukukuz zaujiyah, hak suami istri. Nah, hak nafkah, dikasih nafkah. Hak al-kiswah, dikasih pakaian. Hak mendapatkan terbiah, pendidikan. Hak untuk dibantu pekerjaannya, semampunya Wahakata. Ini penafsiran yang pertama. Teman dekat diartikan dengan istri. Penafsiran yang kedua ialah sahibuka fis safar. Pengertian teman dekat di sini ialah seseorang yang menemani kamu dalam bepergian. Ini sahabat musafir. Dikarenakan teman kamu inilah yang ada di samping kamu yang menemani kamu, yang membawakan barang-barang kamu, hmm, bercengkrama dengan kamu supaya kamu jangan bengong saja, membantu keperluan-keperluan kamu. Maka teman ketika safar itu juga mendapatkan hak hak untuk dikhidmat. Mereka dilayani dengan baik. Jangan ditelantarkan. Wahakala. Ini penafsiran yang kedua. Dan dua-duanya hak, benar, dikarenakan istri dan juga teman dalam safar, itu masing-masingnya juga memiliki hak yang harus kita tunaikan. Golongan yang kesembilan ialah wabni sabil dan ibnu sabil. Ibnu sabil ini ialah musafir. Seorang musafir yang kehabisan bekal walaupun dia di daerah asalnya itu kaya raya. Misalkan ada seorang dari luar Jawa, dari Sumatera, atau dari Kalimantan, atau dari Sulawesi, atau dari semisal, misalnya safar dia. Pergian, musafir, kemudian dalam safarnya dia kasih bekal. Entah habis bekalnya, atau kecurian atau yang semisalnya sehingga dia tidak bisa melanjutkan pepergiannya, safarnya. Maka Ibnu Sabil yang seperti itu juga punya hak. Kita harus berbuat baik kepada dia, membantu dia, menyantuni dia. Bahkan juga disebutkan dalam golongan orang-orang yang digandingkan dengan fukara ulama sakin dan orang-orang yatim ketika membahas tentang ayat-ayat yang menyebutkan hak seperti yang disebutkan tadi masalah fai dalam surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh 7 Ibnu Sabil dimasukkan di situ termasuk yang berhak mendapatkan fai Kemudian masalah ghanimah ghanimah juga demikian Ibnu Sabil musafir juga dimasukkan dalam golongan orang yang berhak mendapatkan ghanimah Kemudian zakat juga Ibnu Sabil dimasukkan dalam kategori orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Wah, menunjukkan bahwasanya perhatian Islam kepada Ibnu Sabil itu sangat banyak. Dan yang perlu dipahami di sini ialah Ibnu Sabil di sini diutamakan mereka yang musafir bepergian dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala musafir yang muti' yang berketaatan kepada Allah sehingga masuk dalam lingkup wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa perintah untuk saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau diketahui itu musafir yang dalam rangka bermaksiat musafir untuk apa namanya berjudi atau musafir untuk minum minuman keras atau musafir untuk membunuh orang atau musafir untuk yang perkara-perkara yang dilarang dalam agama maka tidak perlu dikasih harta orang tersebut dikhawatirkan nanti masuk dalam bab ta'awun alal ismi wal udwan dalam menolong bantu membantu dalam perkara dosa dan permusuhan Naam. Itu namanya Ibnu Sabil. Para musafir yang kehabisan bekal. Dia diberi hak, diberi zakat, diberi faid, diberi ganimah dan misalnya untuk bisa meneruskan perjalanannya walaupun di tempat asalnya dia termasuk orang kaya raya. Golongan yang terakhir yang ke-10 ialah wa ma malakat aimanukum dan apa yang kalian miliki atau yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kalian. 6. Malikul yamin wa ma malakat aimanukum ini mencakup budak. Kalau ada budak. Mereka ini berhak untuk mendapatkan hak dari tuannya harus berbuat baik kepada budak, dikasih makan, dikasih minum, dikasih baju, dibantu pekerjaannya kalau terlalu berat, wah Masuk pula di dalam pengertian ayat ini wa ma malakat aimanukum selain budak ialah binatang ternak, bahaim. Juga punya hak binatang ternak misalkan punya sapi atau punya kambing atau yang semisalnya itu punya hak juga dikasih makan dikasih makan dikasih minum dan tidak dibebani dengan beban-beban yang terlalu berat ketika bekerja sehingga saling budak juga bahaim binatang ternak seperti itu semuanya termasuk yang dimiliki yang nah, masuk pula dalam bab ini ialah kendaraan-kendaraan yang ada. Hah? Kendaraan yang punya motor, dirawat, pemotornya punya hak. Yang punya mobil, dirawat mobilnya itu punya hak. Hah? Wah, kata. Ini sepuluh golongan yang mendapatkan hak dari kita al-ihsan ilaihim berbuat baik kepada mereka. nah dengan ketentuan-ketentuan yang syar'i. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan angkuh. nah ya ini orang-orang yang tidak mau menunaikan hak-hak tadi. Maka kita harus berupaya semaksimal mungkin supaya kita bisa menunaikan kewajiban kita memberikan hak-hak tadi kepada yang berhak menerimanya, baik hak pada Allah yang paling penting, atau haknya orang tua, atau kerabat, atau anak yatim, atau miskin, atau tetangga dekat, tetangga jauh, istri, teman kita safar, ibnu sabil, para musafirin, budak-budak kita, ternak-ternak kita, kendaraan kita, wah kata. Sehingga Bismillah ta'ala kita akan tergolong orang-orang yang mutawadhi, yang rendah diri, yang santun, tidak ada pada benak kita atau hati kita perasaan khuyala, kesombongan, atau fakhr, kebanggaan, keangkuhan. Sehingga insya Allah ta'ala dengan upaya seperti itu, menunaikan hak-hak yang sepuluh tadi, kita akan terdidik menjadi seorang insan, seorang muslim yang berakhlak mulia, ringan tangan, suka membantu, wakil. kata. Wallahu a'lam dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada ayat yang berikutnya surat Al-An'am 151 sampai 153 insyaallah taala. Naktafi lahuna alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha wa atubu